Sampai akhir zaman Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala materi yang akan kita sampaikan pada sore hari ini adalah tentang biografi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sejarah hidup seorang nabi yang diutus di akhir zaman nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita mulai pembahasan kita ini dengan mengenal sedikit tentang keadaan kota Mekah. Yang disitulah atau di kota itulah Rasulullah SAW dilahirkan. Dan di sanalah beliau tumbuh dan berkembang. Dan di sanalah Allah SWT pertama kali memberikan wahyu kepada beliau. Kota Mekah ini memiliki posisi yang strategis yang letaknya berada di tengah-tengah antara dua kota besar. Kota Syam yang ada di utara dan juga Yaman yang ada di selatan. Di dalam kota Mekah ini ada Ka'bah rumah Allah Subhanahu wa taala yang dibangun oleh Nabi Ibrahim alaihissalam dan juga Nabi Ismail. Setelah itu Nabi Ismail alaihissalam beliau menikah di sana dan memiliki keturunan yang banyak. Sampai akhirnya ketika terpecah bendungan Ma'rib yang ada di Yaman ada sebagian orang dari Yaman hijrah ke kota Mekah dan akhirnya mereka merebut kekuasaan anak-anak Nabi Ismail dari kota Mekah. Mereka ini adalah Khuza'ah Yaitu orang-orang yang berhijrah dari Yaman Menuju kota Mekah dan berhasil merebut kekuasaan kota Mekah saat itu Dari tangan anak-anak Nabi Ismail alaihissalam. Kemudian setelah itu keturunan Nabi Ismail berpencar di Jazirah Arab sampai akhirnya pada abad kelima Masehi seorang keturunan dari Bani, Ismail seorang keturunan dari Nabi Ismail alaihissalam yang bernama Kusai beliau berhasil merebut kembali kota Mekah dari tangan orang-orang Khuza'ah. Dan Kusa ini adalah kakek dari Rasulullah SAW. Dialah yang berhasil merebut kembali kota Mekah dari tangan-tangan orang-orang Khuza'ah. Setelah itu urusan kota Mekah dipegang oleh Kusai dan juga keturunannya dari anak-anaknya dan juga cucu-cucunya mereka lah yang memegang urusan kota Mekah setelah itu termasuk di antaranya urusan haji urusan Ka'bah urusan ibadah itu yang memegang semuanya adalah orang-orang keturunan dari Qusay dan mereka lah orang-orang Quraisy orang-orang Quraisy mereka lah yang memegang urusan ibadah dan urusan kota Mekah saat itu. Itu adalah secara singkat tentang keadaan kota Mekah. Adapun keadaan kota Mekah dari segi keadaan agamanya, diniyahnya, maka pada asalnya penduduk Mekah asalnya mereka adalah pengikut agamanya Nabi Ibrahim. Karena yang menempati kota Mekah satu adalah keturunan dari Nabi Ismail. Di awalnya mereka mengikuti milahnya Nabi Ibrahim. Agamanya Nabi Ibrahim. Apa itu? Yaitu tauhid. Mengisahkan Allah Subhanahu wa taala dan meninggalkan segala sesembahan selain Allah Swt. Ini yang dinamakan dengan millah Ibrahim. Cuma ajaran ini ajaran tauhid mengisahkan Allah Swt dalam ibadah dan meninggalkan peribadatan kepada selain Allah Swt. dengan berlalunya zaman akhirnya menjadi pudar dan melemah di antara keturunan Nabi Ibrahim Salam, Sehingga datang seorang yang bernama Amr bin Luhai Al-Khuzai yang dia adalah orang yang pertama kali mendatangkan berhala dari luar jazirah Arab. Amr bin Luhai Al-Khuzai orang yang pertama mendatangkan berhala dari luar jazirah Arab dibawa ke jazirah Arab. Di dalam sebuah hadis Rasulullah SAW mengabarkan bahwasanya beliau melihat Amr ibn Luhai ini menyeret ususnya di dalam neraka. Di dalam hadis yang sahih Rasulullah SAW mengabarkan bahwasanya beliau melihat Amr ibn Luhai di dalam neraka dalam keadaan menyeret ususnya. Karena dialah orang yang pertama kali memunculkan kesyirikan di jazirah Arab. Setelah itu mulailah banyak penyimpangan-penyimpangan di antara anak-anak atau keturunan Nabi Ismail orang-orang Arab. Setelah berkurun-kurun berabad-abad mereka memeluk agamanya Nabi Ibrahim alaihissalam. Di antara penyimpangan mereka banyak di antara mereka yang meminta bantuan dan beristighosah dengan jin. Sebagaimana yang Allah kabarkan di dalam surat jin Biasanya ada sebagian manusia yang mereka meminta tolong kepada sebagian jin. Di antara penyimpangan mereka banyak di antara mereka yang percaya dengan dukun-dukun. Sehingga saat itu di jazirah Arab yang namanya dukun ini bukan sesuatu yang aneh, tersebar di mana-mana. Setiap kali ada sesuatu, ada kejadian mereka perginya ke dukun. Dan dukun mereka bekerja sama dengan jin-jin. Di antara penyimpangan mereka adalah mereka meyakini apa yang dinamakan dengan tiarah. Tiarah ini adalah menganggap sial nasib dengan melihat burung. Jadi kalau mereka melihat burung terbang ke kanan, berarti ini nasibnya baik. Kalau melihat burung terbang ke kiri, berarti nasibnya tidak baik. Tentunya ini tidak ada dasarnya di dalam syariat Allah Subhanahu wa taala. Ini mereka keyakinan mereka demikian. Dan termasuk tiara adalah melihat segala sesuatu meskipun itu bukan burung, tapi kalau dia menganggap sial ketika melihat suatu pemandangan, maka ini masuk di dalam hukum tiara. Ini adalah di antara akidah yang diyakini oleh orang-orang Arab saat itu. Di antara akidah mereka mereka meminta syafaat kepada orang-orang soleh yang sudah meninggal. Di antara akidah orang-orang musyrikin saat itu, mereka meminta syafaat kepada orang-orang soleh yang sudah meninggal. Mendekatkan diri kepada mereka dengan anggap dengan anggapan bahasanya orang-orang soleh tersebut adalah orang-orang yang dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala, sehingga mereka mengharapkan syafaat mereka. Allah swt menceritakan akidah mereka ini dalam Al-Qur'an. Allah berfirman, وَيَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ dunillah مَا لَا يَنْفَعُهُمْ وَلَا يَذُرُّهُمْ وَيَقُولُونَ هَا yaquluna haula'i إِنْدَ اللَّهِ Dan mereka orang-orang musyrikin مِنْ دُونِ dunillah menyembah kepada selain Allah sesuatu yang tidak memberi manfaat kepada mereka dan juga tidak memberikan mudarat wa kemudian mereka mengatakan haula'i syufa'auna indallah mereka adalah orang-orang yang akan memberikan syafaat kepada kami di sisi Allah bernadar untuk orang-orang soleh tersebut yang sudah meninggal berdoa kepada mereka mendekatkan diri kepada mereka dengan menyembelih tujuan mereka apa tujuan mereka supaya orang-orang soleh tersebut mendekatkan diri mereka kepada Allah dan menjadikan menjadi pemberi syafaat bagi mereka di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah di antara keyakinan orang-orang musyrikin saat itu. Dan di antara keyakinan mereka, mereka mengingkari adanya hari akhir. Tidak percaya dengan hari pembalasan. Bahasanya mereka apabila meninggal tidak akan dibangkitkan. Allah mengatakan waqala alladziina kafaru za'amal ladina kafaru alla yub'atsu. Orang-orang yang kafir mereka menyangka mereka yakin alla yub'atsu, bahasa mereka tidak akan dibangkitkan. Ini adalah keyakinan orang-orang musyrikin saat itu atau sebagian dari keyakinan mereka. Namun bukan berarti mereka meninggalkan semua ajaran Nabi Ibrahim alaihissalam. Ada sebagian ajaran Nabi Ibrahim saat itu masih mereka laksanakan. Di antaranya adalah ibadah haji. Ini sudah ada sejak zaman Nabi Ibrahim alaihissalam. Dan ibadah ini masih dilakukan oleh orang-orang musyrikin saat itu. Meskipun caranya sudah mereka rubah. Wukuf yang harusnya di Arafah mereka lakukan di luar Arafah. Tawaf misalnya mereka mengharuskan orang yang datang dari luar Quraisy untuk tawaf dalam keadaan telanjang. Apabila dalam keadaan tertentu, misalnya mereka tidak menemukan pakaian atau tidak mampu untuk membeli pakaian dari orang-orang Quraisy, maka mereka diharuskan untuk tawaf dalam keadaan telanjang dalam masalah talbiyah mereka juga merubah talbiyahnya syariat dalam e, syariat Nabi Ibrahim alaihissalam. Jadi ajaran Nabi Ibrahim sebagian masih tetap ada di antara orang-orang Quraisy saat itu. Meskipun sudah mereka mereka rubah. Rasulullah SAW bersabda menceritakan tentang bagaimana Allah SWT marah terhadap penduduk bumi saat itu. Kerusakan berada di mana-mana. Kesyirikan berada di mana-mana. Beliau SAW mengatakan, Inna Allah nadhara ila ahli al-ard, famaqatahum, arabahum wa ajamahum, illa baqaya min ahli kitab Sesungguhnya Allah SWT melihat kepada keadaan penduduk bumi saat itu ketika banyak kerusakan di mana-mana. Kemudian famaqatahum maka Allah marah kepada mereka. Arabahum wa ajamahum, baik orang Arabnya maupun orang luar Arabnya. Illa baqaya min ahli kitab. Kecuali sebagian kecil dari orang-orang ahlul kitab yang mereka masih mengenal kitab dan menyembah kepada Allah SWT semata. Ada sebagian mereka saat itu masih tersisa tapi sebagian besar sudah rusak. Agama Yahudi juga sudah rusak, agama orang-orang Nasrani juga sudah rusak. Dalam keadaan seperti itu, Allah SWT ingin memberikan rahmat kepada alam semesta dan ingin mengeluarkan mereka dari kegelapan menuju alam yang terang benderang. Mengeluarkan mereka dari kegelapan syirik menuju cahaya tauhid. Akhirnya Allah SWT memilih di antara makhluknya seorang nabi yang kelak akan menjadi sebab perubahan keadaan bumi saat itu. Allah memilih Muhammad bin Abdullah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Beliau SAW mengatakan Inna allaha istafa kinanatan min waladi Ismail Wastafa Quraisyan min kinanah Wastafa min Quraish Bani Hashim Wastafani min Bani Hashim Yang artinya sungguhnya Allah SWT Telah memilih Kinanah dari anak-anak Ismail dan memilih Quraisy dari Kinanah dan memilih Bani Hashim dari Quraisy dan memilihku di antara anak-anak Hashim memilihku di antara anak-anak Hashim yaitu Hashim bin Abdi, Abdi Manaf ini menunjukkan bahasanya Rasulullah SAW beliau dipilih dari nasab yang paling mulia Bahasanya beliau adalah termasuk keturunan Nabi Ismail Dan Nabi Ismail adalah anaknya Nabi Ibrahim alaihissalam. Beliau adalah Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdi Manaf bin Qusay Dan Qusay dialah yang telah merebut Mekah saat itu dari Eh, tangan Khuza'ah. Ini adalah kakek Rasulullah SAW. Kemudian kalau diurutkan, nasab adalah sampai Ismail. Nabi Ismail bin Ibrahim alaihi masalam Beliau SAW dilahirkan pada tahun gajah, yaitu pada tahun 571 Masehi. Abad yang ke-6 Masehi dilahirkan pada hari Senin karena beliau SAW mengatakan ketika beliau menganjurkan umatnya untuk berpuasa pada hari Senin beliau mengatakan Zaka yaumun wulidtu fihi hari itu yaitu hari Senin adalah hari di mana aku dilahirkan dan dinamakan tahun gajah karena pada tahun tersebut terjadi kejadian yang besar datang Abrohah dari Yaman dengan pasukan gajahnya untuk menghancurkan Ka'bah. Akhirnya Allah Subhanahu wa taala mengirim burung untuk menghadap mereka seperti yang Allah ceritakan di dalam Al-Qur'an. Beliau SAW dilahirkan dalam keadaan yatim. Tidak memiliki bapak. Karena bapak beliau meninggal tujuh bulan sebelum beliau dilahirkan. Allah Subhanahu wa taala mengatakan Alam yajidka yatiman fa'awa Bukankah Dia yaitu Allah Subhanahu wa taala telah menemukan kamu dalam keadaan yatim Kemudian Allah melindungi kamu Ini menunjukkan bahwasanya beliau SAW Lahir dalam keadaan yatim Yaitu tidak memiliki bapak Abdullah bapak beliau Telah meninggal tujuh bulan sebelum beliau dilahirkan Ibu beliau adalah Aminah bintu Wahab. Dan Aminah ini termasuk seorang wanita yang memiliki nasab yang tinggi. Sebagaimana bapak Rasulullah SAW yaitu Abdullah memiliki nasab yang tinggi dan disegani di antara orang Quraisy. Setelah beliau dilahirkan, maka beliau disusui oleh beberapa orang wanita, di antaranya adalah Halimah As-Sa'diyah. Beliau adalah seorang wanita yang berasal dari Bani Sa'ad yang mereka tinggal di kota Taif. Taif ini adalah kota yang berada di sebelah tenggara kota Mekah. Tinggal di sana di daerah Badui selama empat tahun. Dan pada tahun yang keempat, selama beliau tinggal di sana, terjadilah sebuah kejadian yang membuat takut Halimah Sa'diyah saat itu. Ketika Rasulullah SAW sedang bermain bersama anak-anak kecil yang lain, tiba-tiba datang kepada beliau malaikat Jibril alaihissalam datang dan membelah dada beliau. Kemudian mengambil jantung beliau dan mencucinya dengan air zam-zam. Pemandangan ini dilihat oleh anak-anak kecil saat itu dan oleh Jibril alaihissalam dikembalikan setelah dicuci dan dijahit kembali. Dan anak-anak saat itu mereka segera mengabarkan kepada Halimah dan mengabarkan kepada beliau bahwasanya Muhammad telah, telah dibunuh. Muhammad telah dibunuh. Akhirnya Halimah merasa ketakutan dengan kejadian ini dan uh, beliau melihat uh, Muhammad saat itu sudah berubah wajahnya sehingga Halimah ingin mengembalikan Rasulullah SAW, mengembalikan Muhammad kepada ibunya. Akhirnya mulai umur empat tahun beliau hidup bersama ibunya kurang lebih selama dua tahun. Setelah itu ibunya meninggal. Yaitu ketika Rasulullah SAW berumur enam tahun. Ibunya yang beliau sayangi meninggal dunia. Setelah itu beliau diasuh oleh kakek beliau yaitu Abdul Muttalib dan kakek beliau ini sangat sayang dengan Rasulullah SAW. Bahkan yang memberi nama Muhammad adalah kakek beliau yaitu Abdul Muttalib. Karena bapak beliau yaitu Abdullah ketika dulu masih hidup Abdullah ini adalah anak yang paling disayangi oleh Abdul Muttalib. Oleh karena itu tidak heran apabila Abdul Muttalib saat itu sangat sayang dengan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau tinggal bersama Abdul Muttalib kakeknya selama dua tahun. Setelah itu kakeknya juga meninggal. Dan diasuhlah beliau SAW oleh Abu Talib, yaitu paman beliau. Dan paman beliau ini juga sangat sayang kepada Rasulullah SAW, kepada Muhammad. Karena beliau sebelum e, bapaknya meninggal, yaitu Abdul Muttalib meninggal, Abdul Muttalib berpesan dan berwasiat kepada Abu Talib supaya menjaga Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini. Rasulullah Sallam akhirnya tumbuh dan berkembang di rumah Abu Talib dan beliau lain dengan pemuda-pemuda yang lain. Beliau adalah seorang pemuda yang taat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi yang dinamakan dengan kesyirikan. Tidak pernah sama sekali beliau dalam hidupnya bersujud kepada yang namanya berhala atau bersujud kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Dan beliau SAW tidak pernah berdusta. Sehingga beliau dikenal di kalangan orang-orang Quraisy saat itu sebagai orang yang amin, orang yang bisa dipercaya. Dan beliau SAW tidak pernah minum minuman keras seperti kebiasaan orang-orang Quraisy saat itu. Demikian pula tidak pernah berzina dan tidak pernah melakukan adat-adat kebiasaan yang jelek yang banyak tersebar saat itu di kalangan orang Quraisy. Beliau SAW senang berkhulwah yaitu menyendiri untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Beliau sering bertahannuts yaitu datang ke sebuah gua di sana yaitu gua Hira untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Beribadah kepada Allah dan menjauhi kesyirikan yang saat itu banyak tersebar di kalangan kaumnya. Demikian pula menjauhi segala dosa. Jadi tahannuf ini maksudnya adalah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, berkhulwat dengan Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi yang dinamakan dengan kesyirikan. Jadi beliau saat itu mengikuti milahnya Nabi Ibrahim. Mengikuti agamanya Nabi Ibrahim alaihissalam. Apa agama Ibrahim? Bertauhid kepada Allah swt, mengisahkan Allah swt, dan menjauhi kesyirikan. Allah mengatakan, "Thumma auhayna ilaika an millata Ibrahim hanifan wa ma minal musyrikin." Kemudian kami wahyukan kepadamu supaya kamu mengikuti millahnya Nabi Ibrahim. Hanifan yang condong kepada tauhid dan menjauhi kesyirikan wa ma kana minal musyrikin dan bukanlah Ibrahim termasuk orang-orang musyrikin. Menunjukkan bahwasanya milahnya Nabi Ibrahim adalah tauhid dan menjauhi kesyirikan. Nah, saat itu Rasulullah SAW beliau mengikuti milahnya Nabi Ibrahim alaihissalam. Hanya menyembah dan beribadah kepada Allah. Adapun bagaimana cara beribadah beliau saat itu Allah alam. Kemudian pada saat beliau sudah berumur 40 tahun. Maka beliau sering bertahannuth. Semakin sering bertahannuth dan menyendiri untuk beribadah kepada Allah Swt. Sampai akhirnya pada bulan Ramadan tanggal 17 pada tahun 40 atau pada saat beliau berumur 40 tahun maka pertama kali turun kepada beliau wahyu yaitu Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq khalaqal insana min 'alaq Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma, la, ma lam ya'lam Akhirnya beliau resmi menjadi seorang nabi Dan beliau SAW Ketika beliau bertahannuth dan beribadah kepada Allah SWT di, di Gua Hira Beliau tidak pernah mengharap untuk menjadi seorang nabi. Dan tidak pernah kepikiran di dalam pikiran beliau bahasanya beliau akan menjadi seorang nabi. Allah SWT menceritakan hal ini dalam Al-Quran dengan firman-Nya wa kadzalika auhayna ilaika ruham min amrina ma kunta tadri mal kitabu walal iman walakin ja'alnahu nuran nahdi bihi man nasya'u min ibadina wa innaka latahdi ila siratim mustaqim. Kata Allah swt demikianlah kami telah wahyukan kepadamu ruham min amrina, yaitu Al-Qur'an. Ma kunta tadri mal kitab walal iman. Kamu dulu tidak tahu apa yang dinamakan dengan kitab dan juga apa yang dinamakan dengan iman. Tidak tahu. Tidak tahu tentang kitab, tidak tahu tentang iman. Walakin ja'alnahu nuran nahdi bihi man nasya'u min ibadina. Akan tapi kami menjadikan Al-Qur'an itu sebagai cahaya. Yang dengan cahaya itu kami memberikan petunjuk kepada siapa yang kami kehendaki. Ini menunjukkan bahwa Rasulullah SAW beliau bertahannuts beribadah kepada Allah Swt saat itu dan tidak ada niat, tidak ada kepikiran, tidak ada harapan dari beliau untuk menjadi seorang nabi. Itu semua adalah pilihan dari Allah Swt. Kemudian setelah itu turun surat Al-Muddathir ayat yang yang pertama sampai ketujuh yang memerintahkan beliau untuk berdakwah atau memulai dakwah beliau. Ya ayyuhal muddathir qum fa'andir. Wahai orang yang berselimut yaitu Rasulullah SAW Qum fa'andir Berdirilah kamu, tegak bangunlah kamu Fa'andir Maka berikanlah peringatan Warabbaka fakabbir thiyabaka fatahir warrujza fahjur wala tamnun tastakthir wali rabbika fasbir. Allah SWT menyuruh beliau untuk bangun dan memberikan peringatan kepada manusia. Warrujza fahjur dan berhala-berhala hendaklah engkau tinggalkan, meninggalkan kesyirikan. Wala tamnun tastak wala tamnun tastakthir wali rabbika fasbir dan hendaklah engkau bersabar untuk Tuhanmu. Akhirnya beliau SAW memulai dakwah beliau dan beliau diperintahkan untuk berdakwah secara sembunyi-sembunyi. Karena saat itu jumlahnya sedikit. Beliau mulai dakwah, ini yaitu dakwah sembunyi-sembunyi ini dengan mendakwai orang-orang yang paling dekat dengan beliau. Di antaranya adalah Khadijah bintu Khuwailid, istri Rasulullah SAW yang pertama yang beliau nikahi ketika beliau berumur 25 tahun. Khadijah adalah wanita pertama yang masuk Islam. Kemudian juga di antara orang yang pertama-tama masuk Islam adalah sahabat beliau yaitu Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Ini adalah sahabat karib Rasulullah SAW semenjak sebelum beliau diutus sebagai seorang nabi. Dan Abu Bakar As-Siddiq ini belum memiliki kedudukan yang lumayan tinggi di hadapan orang-orang Quraisy. Beliau adalah orang kaya, seorang pedagang dan beliau memiliki akhlak-akhlak yang baik sehingga orang-orang Quraisy itu banyak banyak yang berdatangan kepada Abu Bakar As-Siddiq. Demikian pula Khadijah radhiyallahu anha. Beliau adalah seorang wanita yang memiliki nasab yang sangat tinggi dan beliau yaitu Khadijah adalah seorang pedagang juga Kemudian Abu Bakar As-Siddiq Dengan kedudukan beliau yang tinggi di hadapan orang-orang Quraisy, Beliau memanfaatkan kedudukan ini untuk mendakwai orang lain Mendakwai orang-orang musyrikin saat itu Dengan sir, yaitu dengan sembunyi-sembunyi Dan Alhamdulillah Masuk Islam dengan tangan beliau banyak di antara orang-orang musyrikin. Di antaranya adalah Utsman bin Affan. Khalifah yang ketiga itu masuk Islam dengan tangan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Demikian pula Abdurrahman bin Auf, Sa'ad bin Abi Waqqas, Talha ibn Ubaidillah, Zubair bin Awam. Mereka ini masuk Islam dengan tangan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Dan lima orang ini dikabarkan oleh Rasulullah SAW bahwasanya mereka masuk surga. Di dalam hadis yang sahih, Rasulullah SAW menyebutkan 10 orang nama yang mereka akan masuk surga. Abu Bakar fil jannah, Umar fil jannah, Uthman fil jannah, Ali fil jannah, kemudian menyebutkan nama orang yang lain. Mereka semuanya dikabarkan oleh Rasulullah SAW bahwasanya mereka akan masuk surga dan mereka yang dikenal dengan al-asharatu al-mubasyyaruna bil jannah. Sepuluh orang yang dikabarkan oleh Rasulullah SAW akan masuk surga Di antara yang pertama-tama masuk Islam adalah Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Beliau Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu saat itu berumur 10 tahun. Dan beliau adalah orang yang pertama kali masuk Islam di antara anak-anak Dan Ali bin Abi Thalib sejak kecil memang beliau ikut bersama Rasulullah SAW. Abu Thalib paman Rasulullah SAW, ayah dari Ali, eh, ayah dari Ali bin Abi Thalib, beliau adalah orang miskin. Yang meskipun beliau adalah seorang pembesar Mekah, akan tapi beliau tidak memiliki harta yang banyak. Dan beliau memiliki anak yang banyak. Oleh karena itu Rasulullah SAW dan juga sebagian keluarga beliau berusaha untuk meringankan Abu Talib di antaranya dengan mengambil anak beliau ini yaitu Ali bin Abi Talib diasuh bersama beliau SAW. Ali bin Abi Talib termasuk orang-orang yang pertama kali masuk mengikuti agama Islam. Faedah yang bisa kita ambil dari kisah ini yaitu tentang kisah Abu Bakar As-Siddiq dan dakwah Rasulullah SAW kepada orang-orang yang terdekat dengan beliau tentang faedah dan pentingnya kita berteman dengan orang-orang yang baik. Faedah dan juga pentingnya kita berteman dengan orang-orang yang baik. Karena kita akan cepat tertular dengan kebaikan mereka. Di sini Rasulullah SAW, orang yang pertama kali mengimani beliau adalah orang-orang yang paling dekat dengan beliau. Istri beliau sendiri, kemudian Abu Bakar As-Siddiq, sahabat karib beliau, dan juga Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Dan di sini juga kita mengenai tentang pentingnya akhlak di dalam berdakwah. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu sejak sebelum diutusnya Rasulullah SAW, beliau sudah dikenal sebagai orang yang memiliki akhlak. Oleh karena itu orang-orang Quraisy saat itu mereka banyak datang kepada Abu Bakar As-Siddiq. Ketika Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu masuk Islam maka dengan mudah sekali beliau merangkul orang-orang yang dekat dengan beliau masuk ke dalam agama Islam. Setelah beberapa tahun beliau SAW berdakwah secara sembunyi-sembunyi dari rumah ke rumah, dari mulut ke mulut. Dan beliau juga memerintahkan pengikutnya saat itu yang masuk Islam untuk menyembunyikan keislamannya. Maka setelah itu Allah Subhanahu wa taala memerintahkan beliau untuk berdakwah secara terang-terangan. Berdakwah secara terang-terangan. Allah mengatakan, "Fasda' bima tu'mar wa'rid 'anil musyrikin." Maka hendaklah engkau terang-terangan di dalam apa yang engkau yang engkau diperintahkan, yaitu di dalam dakwah. Wa'rid 'anil musyrikin dan berpalinglah engkau dari orang-orang musyrikin. Dan agama Islam ini memang agama bukan untuk orang Arab. Agama Islam yang dibawa oleh Rasulullah SAW ini adalah rahmatan lil alamin. Adalah rahmat untuk seluruh alam. Allah SWT mengatakan, In huwa illa zikrun lil alamin. Tidaklah Al-Quran itu kecuali peringatan bagi seluruh alam. Oleh karena itu dakwah beliau bukan hanya seriah saja, sembunyi-sembunyi saja, akan tapi beliau diperintahkan untuk menyebarkan agama ini kepada orang lain. Beliau mulai dakwah beliau yang terang-terangan ini kepada keluarga yang terdekat. Allah mengatakan kepada beliau wa andir ashiratakal aqrabin. Hendaklah engkau memberi peringatan kepada keluargamu yang paling dekat. Akhirnya beliau sallallahu mengumpulkan keluarga beliau dari dari orang-orang Quraisy dikumpulkan dan didakwai dan diingatkan kepada hari akhir dan diajak kepada tauhid. Beliau mulai dakwah beliau mulai dari keluarga beliau sendiri. Karena apa? Karena yang namanya keluarga tentunya mereka adalah orang yang paling berhak untuk mendapatkan kebaikan dari kita. Kemudian yang kedua kalau keluarga maka diharapkan mereka lebih mudah untuk menerima dakwah kita. Karena mereka adalah orang dekat dengan kita dan orang yang paling tahu dengan kita. Jadi diharapkan mereka mudah untuk menerima dakwah kita. Dan ini yang dilakukan oleh Rasulullah SAW Dengan diperintahkannya mereka Yaitu orang-orang Islam Di awal-awal tersebut Untuk berdakwah serang terang-terangan Berarti ini adalah pengumuman bagi mereka supaya mereka bersiap-siap untuk menghadapi perintangan dan juga tantangan di dalam menyebarkan agama Allah SWT ini. Ketika Rasulullah SAW mulai berdakwah secara terang-terangan, mulailah datang gangguan dari orang-orang Quraisy. Dan mereka merasa terancam dengan dakwah Rasulullah SAW ini. Terancam dari segi akidahnya. Karena mereka sudah mewarisi kebiasaan-kebiasaan yang tidak baik, akidah-akidah yang tidak benar dari nenek moyang mereka. Dengan kedatangan Rasulullah SAW dan juga para sahabat membawa agama yang baru, mereka merasa ini adalah sebuah ancaman. Apalagi mereka banyak mengambil faedah dari kedatangan orang-orang musyrikin berbagai daerah menuju ke kota Mekah ini dari segi ekonomi. Dengan adanya agama baru ini, mereka beranggap bahwa ini akan membubarkan ekonomi mereka. Oleh karena itu, mulailah orang-orang Quraisy melancarkan gangguan mereka dan makar-makar mereka kepada Rasulullah SAW dan juga para sahabat beliau. Rasulullah SAW sendiri tidak selamat dari gangguan mereka. Sehingga pada suatu hari pernah beliau sujud beribadah solat untuk Allah SWT Kemudian ada sebagian orang musyrikin saat itu menaruh kotoran di atas punggung beliau Sedangkan beliau dalam keadaan sujud Kemudian kisah Bilal di mana beliau diadab dan ditaruh di atas batu yang panas atau ditaruh di atas beliau batu yang panas. Di siang di siang bolong ketika matahari panas-panasnya. Kemudian juga sahabat beliau yang lain seperti Yasir dan juga Sumayyah yang dibunuh oleh orang-orang Quraisy. Demikianlah para sahabat radhiyallahu anhum di awal dakwah jahriyah mereka, terang-terang mereka, mereka mendapatkan ujian yang ujian yang begitu besar. Rasulullah SAW digelari oleh orang-orang musyrikin saat itu sebagai orang yang gila. Dikatakan orang yang gila. Dan dikatakan sebagai orang yang tukang sihir. Dan juga seorang pendusta para sahabat radhiyallahu anhum yang sudah masuk Islam mereka sebenarnya menginginkan untuk melawan apa yang dilakukan oleh orang-orang Quraisy saat itu. Ingin membalas dendam, ingin mengadakan perlawanan. Akan tapi Rasulullah SAW melarang mereka dan menyuruh mereka untuk bersabar. Karena belum ada perintah dari Allah SWT. Menyuruh mereka untuk bersabar dan banyak mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah mengatakan wasta'inu bis sabri was salah. Hendaklah kalian meminta pertolongan kepada Allah dengan cara bersabar dan juga salat. Dan itu yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Beliau bersabar bersama kaum muslimin dan beliau dan juga para sahabat saat itu banyak mereka mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala dan gangguan orang-orang musyrikin semakin keras, semakin dahsyat. Sehingga pada tahun 5 kenabian beliau SAW memerintah kepada para sahabat saat itu untuk berhijrah ke Ethiopia yaitu ke Habasyah. Beliau mengabarkan bahwasanya di sana ada seorang raja yang tidak akan didolimi orang yang berada di sampingnya. Artinya orang yang datang kepadanya tidak akan didolimi. Akhirnya banyak para sahabat saat itu yang datang hijrah ke kota Habasyah. Adapun Rasulullah SAW, maka beliau tinggal di kota Mekah dan meneruskan dakwah beliau. Dan saat itu keadaan beliau lain dengan keadaan para sahabatnya. Karena beliau SAW, kita tahu beliau adalah termasuk orang yang disegani di Mekah sebenarnya. Dan keluarga beliau, keluarga Bani Hashim ini adalah keluarga yang disegani. Dan saat itu keluarga beliau itu Bani Hashim yang muslim maupun yang kafir mereka berdiri di samping Rasulullah SAW membela dakwah beliau meskipun mereka tidak atau sebagian mereka tidak masuk Islam tapi karena Rasulullah SAW adalah termasuk kabilahnya termasuk jamaahnya termasuk sukunya maka mereka membela dan melindungi Rasulullah SAW di antaranya adalah Abu Talib beliau adalah orang musyrik dan beliau berusaha untuk membela dan melindungi Rasulullah SAW dari gangguan orang-orang musyrikin. Sampai akhirnya pada tahun 6, 6 kenabian gangguan orang-orang musyrikin ini semakin dahsyat dan semakin dahsyat. Sampai akhirnya mereka orang-orang Quraisy mereka berusaha untuk memboikot Rasulullah SAW dan juga orang-orang yang masuk Islam bersama beliau dan juga Bani Hashim secara umum yaitu keluarga Nabi SAW secara umum diboykot tidak boleh bermuamalah dengan mereka tidak boleh menikah dengan mereka tidak boleh jual beli bersama mereka dan lain-lain artinya mereka diboykot diboykot di mana di sebuah lembah di antara lembah-lembah yang ada di Mekah diboikot dalam keadaan demikian selama tiga tahun. Sehingga diceritakan saat itu bahasanya mereka yaitu Bani Hashim, Rasulullah SAW dan keluarga beliau dan juga orang-orang yang masuk Islam bersama beliau saat itu mereka sangat berat ujiannya dan sangat kelaparan sehingga diceritakan bahasanya mereka memakan daun-daunan karena tidak ada makanan yang layak untuk dimakan sampai akhirnya dibukalah pemboikatan ini pada tahun 9 kenabian. Setelah dibuka pemboikatan ini, meninggallah orang yang beliau cintai, yaitu Abu Talib. Dan Abu Talib ini beliau termasuk orang yang sangat keras di dalam membela Rasulullah SAW. Ketika beliau masih hidup, orang-orang Quraisy mereka tidak berani untuk mengganggu lebih banyak Rasulullah SAW. Tidak lama setelah itu atau sebelumnya meninggal Khadijah istri Rasulullah SAW yang juga memiliki peran yang besar di dalam dakwah beliau. Khadijah ini adalah termasuk orang kaya. Beliau banyak membantu Rasulullah SAW dengan harta beliau, dengan nasihat beliau. Akhirnya dalam waktu satu tahun Rasulullah SAW kehilangan dua orang yang sangat beliau cintai, yaitu paman beliau Abu Talib dan juga istri beliau Khadijah radhiallahu anha. Makanya tahun tersebut dinamakan dengan Amul Huzn, yaitu tahun kesedihan. Ketika Rasulullah SAW sedang menghadapi gangguan yang begitu keras dari orang-orang Quraisy, beliau juga tertimpa kesedihan yang sangat dengan meninggalnya paman beliau dan juga istri beliau. Akhirnya Allah SWT ingin menghibur Rasulullah SAW, ingin menghibur rasulnya beliau diangkat ke ke atas yaitu dengan perjalanan Isra dan Mi'raj. Allah SWT ingin menghibur beliau dengan Isra dan juga Mi'raj. Dipertemukan beliau dalam perjalanan itu dengan malaikat Jibril, dengan para nabi dan juga diangkat ke atas. Melihat bagaimana hamba-hamba Allah SWT para malaikat dan juga bertemu dengan beberapa nabi. Dan di sanalah diwajibkan kepada beliau dan juga umatnya solat lima waktu. Di mana solat lima waktu ini di antara faedahnya adalah adalah memberikan ketenangan bagi orang yang melaksanakannya. Oleh karena itu Rasulullah SAW pernah berkata kepada Bilal radhiallahu anhu, "Ya Bilal, Aqimis salah Arihna biha Wahai Bilal Tegakkanlah solat Yaitu solat lima waktu Arihna biha Istirahatkanlah kami Dengan solat tersebut Artinya solat ini Adalah sebab ketenangan bagi orang yang melakukannya Allah SWT wajibkan solat ini Lima waktu ini Di saat Rasulullah SAW dan juga para sahabat Mereka butuh ketenangan Dan Isra dan Mi'raj ini terjadi pada tahun 10 Hijriah eh, 10 kenabian Setelah itu Rasulullah SAW melanjutkan dakwah beliau Melanjutkan dakwah beliau siang dan malam Mendatangi semua orang Baik yang merdeka Seorang hamba sahaya Orang yang lemah, orang yang kuat Orang yang miskin, orang yang kaya Beliau dakwah setiap waktu terutama ketika musim-musim haji. Karena pada saat musim haji ini datang orang dari berbagai daerah untuk melakukan ibadah haji. Meskipun ibadah haji mereka sekali lagi sudah mereka rubah caranya bukan seperti yang diajarkan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Ketika mereka datang ke Mekah, Rasulullah SAW mendakwai mereka. Beliau datang ke kemah-kemah mereka satu persatu dan mengatakan ya ayuhan Qulu la ilaha illallah tuflihu Wahai manusia Katakanlah la ilaha illallah Maka kalian akan beruntung Katakanlah la ilaha illallah Yaitu tidak ada sesembahan yang berat disembah kecuali Allah Artinya Ibadahlah kepada Allah saja semata Dan tinggal, tinggalkanlah kesyirikan kalian Tinggalkanlah kesyirikan kalian Itu maksudnya Maka kalian akan beruntung Bahkan bukan hanya di kemah-kemah saja Beliau juga mendatangi pasar-pasar Yang ada di Mekah maupun yang ada di sekitar kota Mekah Beliau datangi tempat berkumpulnya orang banyak Dan beliau mendakwai mereka Dan terkadang ketika beliau berdakwah Beliau diganggu dan disakiti oleh orang-orang Quraisy. Termasuk diantaranya adalah keluarga beliau Abu Lahab, Abu Jahal. Ketika beliau mengajak manusia untuk bertauhid, mereka mengganggu. Berjalan di belakang Rasulullah SAW. Ketika beliau mengatakan atau mendakwai manusia, mereka mengatakan, jangan kalian ikuti orang ini. Ini adalah orang gila. Jangan kalian ikuti orang ini adalah seorang pendusta. Padahal mereka tahu bahasa Rasulullah SAW bukan orang gila, bukan pendusta, bukan tukang sihir dan maksud mereka adalah ingin menghalangi manusia dari jalan Allah SWT dan Rasulullah SAW ketika beliau diganggu demikian beliau tidak menoleh tidak peduli dengan apa yang mereka katakan beliau tetap berjalan berjalan berjalan dan mendakwai manusia untuk masuk ke dalam agama Allah SWT tidak peduli dengan ucapan orang-orang musyrikin dan yang bisa kita ambil dari pelajaran ini adalah hendaknya seorang dai, seorang da ahli dakwah, dakwah, juru dakwah, mereka bersabar di dalam menyampaikan agama Allah SWT. Dan yang namanya rintangan dan gangguan di dalam berdakwahnya adalah suatu yang biasa. Sampai akhirnya Rasulullah SAW dipertemukan dengan beberapa orang yang berasal dari kota Madinah ini yang mereka saat itu datang juga untuk melakukan ibadah haji pada tahun 11 kenabian. Datang beberapa orang dan didakwai oleh Rasulullah SAW. Beliau berkata kepada mereka, maukah kalian duduk bersama saya sebentar? Saya ingin mengucapkan sesuatu. Kemudian beliau dakwai mereka, akhirnya mereka menerima dan masuk Islam, mengikuti Rasulullah SAW. Setelah hajian mereka pulang, pergi ke kota Madinah, kembali ke kota Madinah dan mendakwai apa yang sudah mereka terima dari Rasulullah SAW. Dan saat itu orang-orang Madinah mereka lebih memiliki wawasan daripada orang-orang Quraisy karena mereka di sini di kota Madinah ini tinggal bersama orang-orang Yahudi yang mereka mengenal kitab, pernah mendengar yang namanya kenabian karena mereka tinggal bersama orang-orang Yahudi. Sehingga ketika Rasulullah SAW mengajak kepada mereka masuk Islam dan beliau adalah seorang Nabi, maka dengan mudah sekali mereka masuk Islam. Apalagi sering mereka mendengar dari orang-orang Yahudi, bahasanya mereka mengancam kepada orang-orang Madinah saat itu. Bahasanya kami akan datang sebentar lagi seorang Nabi, yang kami akan memerangi kalian bersama Nabi tersebut. mereka pulang ke kota Madinah dan mendakwai keluarganya. Setahun berikutnya ketika musim haji datang 12 orang dari orang-orang Madinah yang juga masuk Islam dan membayar Rasulullah SAW yang dikenal dengan Bayatul Aqabah yang pertama. Setahun kemudian yaitu pada tahun 13 kenabian datang kurang lebih 73 orang. Jadi makin banyak. 73 orang semuanya dari Madinah. Membayat Rasulullah SAW di antaranya adalah berbayat untuk menolong beliau ketika Rasulullah SAW sampai ke kota Madinah. Menolong beliau SAW seperti kalau mereka menolong istrinya dan juga keluarganya. Beberapa bulan setelah hajian itu pada tahun 13 eh, kenabian maka Rasulullah SAW dan juga para sahabat mendapatkan izin dari Allah SWT untuk berhijrah Yaitu berhijrah ke kota Madinah ini Mulailah satu persatu para sahabat beliau Berhijrah ke kota Madinah Adapun Rasulullah SAW beliau masih menunggu perintah dari Allah SWT Sehingga kurang lebih dua bulan setelah hajian baru beliau mendapatkan perintah Untuk berhijrah dan beliau mengajak saat itu Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Mengajak Abu Bakar untuk menemani beliau berhijrah ke kota Madinah. Dan hijrah ini hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala ini hukumnya wajib saat itu. Yaitu berhijrah dari negeri yang syirik menuju negeri yang Islam dan hukumnya sampai sekarang dan sampai hari kiamat ini masih berlaku. Artinya apabila kita atau seseorang muslim tinggal di sebuah tempat yang di situ dia tidak mampu untuk melaksanakan ibadahnya. Dalam keadaan seperti itu, maka dia wajib untuk melakukan hijrah. Pergi ke bumi Allah yang lain, yang luas ini. Di tempat yang di situ dia bisa leluasa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi hijrah ini hukumnya masih berlaku. Kapan? Ketika seseorang di sebuah tempat dia tidak bisa melaksanakan ibadahnya kepada Allah SWT dengan dengan baik. Ketika Rasulullah SAW sampai ke kota Madinah, hal yang pertama yang beliau lakukan adalah membangun masjid, yaitu Masjid Nabawi ini. Sejak hari pertama beliau datang ke sini, beliau sudah menentukan di mana masjid itu akan dibangun. Di antara yang beliau lakukan adalah mempersaudarakan antara orang-orang muhajirin dan ansar Mempererat hubungan di antara mereka Di antara yang beliau lakukan Adalah mengadakan perjanjian Perdamaian dengan orang-orang Yahudi Yang jumlahnya cukup banyak di kota Madinah ini Mereka ada tiga kabilah yang besar Beliau mengadakan perjanjian dengan orang-orang Yahudi Di antaranya adalah isinya Bersama-sama untuk membela kota Madinah Apabila ada yang menyerang kota Madinah. Dan ketika kekuatan kaum muslimin di kota Madinah ini semakin banyak dan muhajirin semakin banyak yang datang ke sini dan banyak orang yang masuk Islam, mulailah disyariatkan yang dinamakan dengan jihad. Jihad di jalan Allah SWT Sehingga pada tahun 2 Hijriah terjadi perang besar yaitu perang Badar antara orang-orang muslimin dengan orang-orang musyrikin. Dan perang Badar ini, Badar ini berada di barat kota Madinah sekitar 160 kilo. Dan orang orang Islam saat itu ada 300-an orang. Adapun orang-orang musyrikin ada sekitar 1000 orang. Dan Allah SWT dalam peperangan itu memenangkan kaum muslimin. Padahal jumlah mereka sedikit. Allah SWT menurunkan kepada mereka bala bantuan dari malaikat-malaikat Allah Swt. Allah mengatakan walaqad nasarakumullahu bi badrin wa antum adillah fattaqullaha la'allakum tashkurun. Dan Allah telah menolong kalian di Badr dan saat itu kalian dalam keadaan adillah yaitu dalam keadaan tunduk kepada Allah Swt. Jadi ketundukan mereka kepada Allah ibadahnya mereka kepada Allah Subhanahu wa taala itu yang menjadikan mereka ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Padahal jumlah mereka saat itu adalah sangat sedikit, hanya sepertiga dari jumlah orang-orang musyrikin. Pada tahun 3 Hijriah terjadi perang Uhud. Yang terjadi perang ini di dekat Gunung Uhud, yaitu di sebelah utara kota Madinah. Dan saat itu jumlah kaum muslimin ada sekitar 700 orang. Sementara orang-orang musyrikin ada sekitar 3.000 orang. Artinya sepertiga saja dari jumlah orang musyrikin. Di awal peperangan, mereka menang. Di awal peperangan, orang-orang muslimin menang. Akan tapi karena ada sebagian orang-orang Islam saat itu yang menyelisih perintah Rasulullah SAW, akhirnya mereka kalah. Bahkan banyak di antara sahabat yang meninggal sekitar 70 orang dan Rasulullah SAW sendiri saat itu ya. Kemudian pada tahun 5 Hijriah Terjadilah perang Khandak Itu perang parit Orang-orang musyrikin Bersama orang-orang Yahudi Dan juga Orang-orang Gotofan Mereka berkumpul semuanya untuk Melenyapkan Islam dari kota Madinah Alhamdulillah dengan pertolongan Allah SWT mereka tidak bisa memasuki kota Madinah karena terhalang dengan parit. Setelah mereka bertahan selama 20 hari, Allah SWT mengutus kepada mereka angin dan juga malaikat yang menghancurkan perkemahan mereka dan juga bejana-bejana mereka. Akhirnya mereka pulang ke daerah masing-masing dalam keadaan tangan kosong. Kemudian peperangan-peperangan selanjutnya sampai akhirnya pada tahun 6 Hijriah Rasulullah SAW dan juga para sahabat mereka sudah rindu dengan Ka'bah dan ingin untuk umrah. Tapi ketika mereka sampai di Mekah mereka ditahan oleh orang-orang Quraisy dan dilarang untuk umrah. Kemudian setelah itu ada perjanjian Hudaybiyah yang di antara isinya bahasanya beliau dan juga para sahabat diperbolehkan untuk umrah pada setahun berikutnya pada tahun 7 Hijriah dan hanya diperbolehkan untuk tinggal di kota Mekah selama tiga hari. Dan di antara isi perjanjiannya adalah tidak ada peperangan antara orang-orang musyrikin dan kaum muslimin selama 10 tahun. Itu pada tahun 6 Hijriah. Kemudian beliau pulang dan pada tahun 7 Hijriah beliau bisa membuka Khaybar. Khaybar ini adalah letaknya di sebelah utara kota Madinah. Di sana ada perkampungan orang Yahudi. Akhirnya dikuasai oleh Rasulullah SAW pada tahun ke-8 ini orang-orang Quraisy mereka melanggar perjanjian mereka. Melanggar perjanjian mereka. Akhirnya oleh Rasulullah SAW dan juga para sahabat beliau mempersiapkan pasukannya untuk me menyerang kota Mekah pada tahun 8 Hijriah. Akhirnya saat itu kota Mekah bisa dikuasai dan berhala-berhala yang ada di sana bisa dihancurkan dan banyak saat itu orang-orang Quraisy yang masuk Islam. Kemudian setelah itu beliau menguasai beberapa daerah yang masih menjadi pusat penyembahan terhadap berhala saat itu yang berada di sekitar kota Mekah. Di antaranya adalah di Taif. Akhirnya di sana bisa beliau kuasai. Kemudian pada tahun ke-9 Hijriah mulailah orang-orang Arab yang berasal dari daerah yang jauh mereka datang kepada Rasulullah SAW mengirimkan utusan dan menyatakan masuk Islam. Sehingga Allah SWT menurunkan e, surat yaitu idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Apabila telah datang pertolongan Allah SWT dan juga pembukaan yaitu pembukaan kota Mekah. Wa ra'aitan nas dan engkau melihat manusia masuk Islam secara berbondong-bondong. Maka sucikanlah Tuhanmu dan minta ampunlah kepadanya innahu kana tawwaba pada tahun 10 Hijriah Rasulullah SAW ingin menunaikan ibadah haji akhirnya beliau SAW menyuruh para sahabat semuanya saat itu untuk bersama-sama menunaikan ibadah haji dan di hajian itulah turun ayat yang terakhir yaitu al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madinah. Pada hari ini telah aku sempurnakan bagi kalian agama kalian. Itu terjadi pada tahun 10 Hijriah ketika Rasulullah SAW menunaikan ibadah haji. Dan selama beliau sibuk berdakwah dan juga berjihad, disitulah satu persatu turun ayat-ayat Al-Quran dan satu persatu turun syariat Allah SWT. Syariat puasa, syariat zakat, syariat haji, amar ma'ruf nahi mungkar, syariat Adan, jual beli, hukum-hukum pernikahan. Itu turun sampai akhirnya Allah sempurnakan agama ini pada tahun 10 Hijriah. Dua bulan setelah beliau menunaikan ibadah haji, beliau ditimpa sakit atau terkena sakit. Sampai akhirnya beliau sallallahu alaihi wasallam meninggal pada bulan Rabiul Awal pada tahun 11 Hijriah dan dikuburkan di kota Madinah ini tepatnya di kamar Aisyah radhiallahu anha. Beliau meninggal akan tetapi agama beliau masih ada dan sampai sekarang alhamdulillah masih kita bisa rasakan tidak ada sebuah kebaikan kecuali sudah beliau sampaikan kepada kita. Dan tidak ada sebuah kejelekan kecuali sudah beliau peringatan kepada kita semua. Beliau sallallahu sebelum beliau meninggal di akhir hayat, di akhir hayat beliau beliau pernah berwasiat kepada para sahabat. Pernah beliau menasihati para sahabat sehingga para sahabat saat itu mereka menangis dan sedih hati mereka. Di dalam hadis er- Adibat Ibn Sariyah beliau mengatakan ya Rasulullah ka'annaha mau'izatu muwaddi'. Ya Rasulullah seakan-akan ini adalah Nasihat bagi orang yang mau berpisah Ya mereka menangis Mendengar ucapan Rasulullah SAW Dan sedih hatinya Mereka mengatakan Ya Rasulullah Ka'annaha ma'wa'idhatu muwaddi' Ya Rasulullah Seakan-akan ini adalah Nasihat orang yang mau berpisah Fa'usina Maka berilah nasihat kepada kami Maka beliau pun memberikan nasihat Yang sangat berharga, berharga kepada umatnya Apa nasihat beliau? usikum bitaqwallah. Aku menasihati kalian supaya kalian bertakwa dan takut kepada Allah Swt. Nasihat yang pertama adalah takwa. Wasam'i wa ta'ah. Dan hendaklah kalian mendengar dan taat kepada pemerintah. Wa in ta'ammara 'alaikum 'abdun habasyi. Meskipun yang memerintah kalian, yang menjadi penguasa di antara kalian adalah seorang hamba, seorang budak dari negeri Habasyah yang mungkin dianggap hina di antara kita. Tapi kalau dia adalah seorang penguasa, seorang pemerintah, maka wajib bagi kita untuk mentaati dan juga untuk mendengar. Kemudian beliau mengatakan, fa innahu may ya'ish minkum Sesungguhnya orang yang akan hidup lebih lama di antara kalian setelahku akan melihat perselisihan yang banyak. Ini nasihat beliau di akhir hayat beliau, akan melihat perselisihan yang banyak. Apa kata beliau? Apa nasihat beliau? Fa'alaikum bisunnati. Maka adalah kalian berpegang teguh dengan sunnahku. Wa sunnatil khulafa'ir rasidin dan juga sunnah para khulafa'ur rasidin Abu Bakar, Umar, Uthman dan Uthman dan juga Ali. Wa'adzu 'alaiha bin nawajid. Tidaklah kalian menggigit sunnahku tersebut dengan gigi geraham kalian. Artinya kita disuruh berpegang teguh dengan apa yang sudah beliau tinggalkan, apa yang sudah beliau ajarkan. Selama bertahun-tahun beliau menyampaikan syariat ini satu persatu, beliau menasihati kepada kita untuk berpegang teguh dengan apa yang sudah beliau ajarkan. Wa iyyakum wa muhdatsatil umur. Dan adalah kalian berhati-hati dari perkara-perkara yang diadakan. Perkara-perkara yang baru yang diadakan yang tidak pernah diajarkan oleh Rasulullah SAW. Fa inna kulla muhdatsatin bid'ah karena sungguhnya segala sesuatu yang baru itu adalah bid'ah. Artinya adalah sesuatu yang baru di dalam ajaran beliau. Maka beliau mengingatkan kita supaya kita berpegang teguh dengan sunnah beliau sallallahu alaihi wasallam dan juga berhati-hati dengan apa yang dinamakan dengan bid'ah yaitu segala ibadah yang tidak pernah diajarkan oleh Rasulullah Wasallam dan juga tidak pernah disampaikan oleh para sahabat para khalifah orang rasyidin jadi seorang muslim kalau dia sudah bersahadat bahwasanya beliau adalah Rasulullah, maka kewajiban dia adalah tidak beribadah kecuali dengan cara yang telah disampaikan oleh Rasulullah SAW. Alhamdulillah, salawat dan salam semoga senantiasa Allah SWT limpahkan kepada beliau SAW, keluarga beliau, para sahabat beliau, dan orang-orang yang mengikuti mereka sampai akhir zaman. Itulah yang bisa kita sampaikan. Semoga yang sedikit ini bermanfaat. Seandainya ada kebenaran maka datangnya dari Allah Subhanahu wa taala semata dan seandainya ada kesalahan maka datangnya dari saya pribadi dan juga dari syaitan.